wala yamlikul mutalabah biha tapi pihak yang kerja ini tidaklah berhak untuk menuntut illa ba'dama yusallimu al-amal ala bi dimatihi kecuali kecuali setelah dia menyerahkan menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggungannya atau istifa'id manfa'ah atau kalau saya menyewa kendaraan atau yang lainnya barang tidak berhak untuk menuntut meminta bayaran kecuali setelah sempurnanya pemanfaatan yang dilakukan oleh pihak penyewa atau taslimil ain al muajjarah kemudian muddah ma'adamil mani' atau yang ketiga dia berhak untuk menuntut bayaran setelah dia serahkan benda yang disewakan tersebut dan telah lewat waktu yang telah ditentukan dalam keadaan tidak ada mani, tidak ada penghalang untuk memanfaatkannya. Walaupun tidak dipakai, walaupun tidak dipakai, kalau sudah lewat waktu yang telah ditentukan dan tidak ada penghalang untuk memakainya, maka tidak berhak untuk dibayar. لأن inna ma يوفى ajruhu ida قضى amalah karena ajir seorang pekerja yang disewa jadi kontrak itu diberi penuh ajruhu yang diberikan penuh upahnya idza qada amalah kalau dia telah selesai mengerjakan apa yang ada dalam perjanjian. Au ma fi hukmi atau yang sehukum dengannya. Artinya walaupun dia tidak menunaikan, tapi dia menyuruh ganti orang untuk menunaikan, sama hukumnya. Wali annal ujrata iwadun karena upah bayaran itu adalah pengganti. Pengganti dari pekerjaan dia wala tustahaqqu tidaklah dia berhak untuk mendapatkannya illa bitaslimin muawwad kecuali dengan dia menyerahkan gantinya yaitu pekerjaan yang dia lakukan Hal demikian kata beliau wajib alal ajiri itqanul amal wa itmamu. Wajib atas seorang ajir yang dikontrak, yang disewa, yang dipekerjakan untuk itqan, untuk memperbagus, merapikan, memperbagus pekerjaannya, wa itmamuh dan menyempurnakan pekerjaannya. Wa yahrumu alaihi gishu fil amal wal khiyanatu fi haram atas dia gish melakukan penipuan dalam pekerjaannya atau khianat dalam pekerjaannya kama yajibu alaihi ayatan muasaratul amal fil muddati tilati istujira fiha demikian juga wajib dia terus menerus bekerja di waktu yang dia telah disewa di waktu-waktu tersebut ya kalau kontrak kerjanya dari jam 8 sampai jam 4 ya berarti di waktu tersebut dia terus menerus bekerja bekerja di ya waktu yang telah ditentukan dalam kontrak kerjanya. Wala yufawitu syai'an minha, jangan dia meluputkan sedikit pun dari waktu tersebut biar amal tanpa pekerjaan yang dia harus dikerjakan. Wa yattaqiyallaha fi ada'i ma alaih dan agar dia takut kepada Allah dalam menunaikan kewajiban yang harus dia lakukan. Kalau wajib wal mustajir itu kewajiban pihak pekerja untuk membaguskan merapikan pekerjaan yang menyempurnakannya tidak boleh gish tidak boleh khianah dan harus terus menerus bekerja di waktu yang telah disepakati tidak boleh diselingi atau tidak boleh kosong dari pekerjaan di waktu yang ditentukan kemudian kalau pihak yang menyewa mengontrak yang mempekerjakan wajib alal mustajir i'ta'u ujratihi wajib atas dia menyerahkan upah kamilatan dengan sempurna indama yunihi amalah ketika si pekerja menyelesaikan tugasnya. Dikaulihi sallallahu alaihi wasallam a'tul ajira ajrah qabla an yajiffa araquh. Ia berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum kering keringatnya. Ini dilihat nanti hadisnya. Lupa. Kalau Fa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallam qala qala Allah taala salah satu tiga golongan ana hasmuhum yaumil Aku Akulah akan menjadi lawannya di hari kiamat nanti. Wa untuk kuntu hasmah. Dan siapa yang aku lawan debatnya di hari kiamat, Khasam tuh yaumil qiyamah. Aku akan mendebatnya melawan di hari kiamat nanti. Rajulun a'tabi thumma ghadara seorang yang a'tabi. Allah mungkin ini pasti dia syarahnya. Kemungkinan di sini kalau dari hasil dari ini sepertinya mungkin memberikan perjanjian, memberikan bayat dan misalnya, cuma kadar kemudian setelah dia berjanji dia mengingkari perjanjiannya. Warajulun ba'a hurran fakala samanah yang kedua seorang yang menjual seorang yang merdeka. Menjual manusia yang sedang masih merdeka, bukan hamba sahaya. Kemudian dia makan hasil jual orang merdeka ini. Yang menjual seorang yang bukan hamba sahaya. Warajulun istajar ajiran. Pastau faminuhu. Yang ketiga seorang yang menyewa mengupah mempekerjakan seorang pekerja dan dia minta pekerja ini menyelesaikan memenuhi pekerjaannya walam yu'ti ajrah tapi dia tidak memberi upahnya rahul buhari wa ghairu fa'amalul ajiri amanatun fi dhimmatih pekerjaan seorang yang diupah yang dipekerjakan itu adalah amanah pada atas dirinya Yajibu alim mura'atuha maka dia harus dia wajib menjaga amanah tersebut. Bitqanil amal dengan memperbagus, merapikan amalannya, pekerjaannya, kuitmami dan menyempurnakannya. Wa nushifi dan tulus menginginkan kebaikan untuk orang yang di yang mempekerjakannya. Wa ujratul ajiri dainun fi mustajir. Adapun upah bagi yang bekerja adalah hutang, hutang pada yang menjadi tanggungan pihak yang mempekerjakan. wahakun wajibun alih, hak yang wajib atas dia. Yajibu alih ada uhu, wajib ditunaikan min ghairi mumatalah wa naqas. Tidak menunda-nundanya dan tidak menguranginya. Wallahu taala alam. Ini masalah kita boleh jarah Kemudian bab berikutnya beliau rahimahullah menerangkan beberapa bab ya masalah musabaqah, masalah ariyah, wasab, tafat, wadiah, Masya Allah. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim, babun fi ahkamis sabak. Masalah perlombaan. Al-musabaqatu hiyal mujawarah baina hayawan wa ghairihi. Ada mujarah ini, adu lari lah antara hewan, antara hewan yang lainnya. Wakadalah wada al musabakah bisimat demikian juga musabakah dalam perlombaan dengan anak panah. Wahai jaizatun bil kitab was sunnah wal Boleh bersama Quran was sunnah wal ijma. Qala Allah taala wa'iddu lahum Kala min quwwah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala inna kuwata ramyu. Ketahuilah kekuatan itu dengan melempar. Wa qala ta'ala inna dahabna nastabiq Ei, nataroma bisiham kami akan saling melempar dengan anak panah Oh natajara adalah kedua mata kami saling adu lari dengan kaki wa nabi hurairah marfu'an la sabqa tidak boleh ada perlombaan illa fi khufin, au naslin au hafir kecuali dengan pada khuf yakni adu lari naslin adu panah au hafir adu kuda Hafir itu kaki kuda. Rawal Khamsah. Wal hadithu dalilun ala jawajis sibak bolehnya perlombaan ala ju'lin. Ah, Jele dengan ada hadiah. Waqad haka al-ijma ala jawazihi berjumlah dan telah menukil ijma tentang bolehnya adanya ijma secara global tentang bolehnya musabakah perlombaan Ghairu wahidin juga tidak hanya orang satu saja dari kalangan para ulama. Wa qala sallallahu alaihi rahimahullahu taala As-sibaku bil khairi war-ramyi uh, afwan as-sibaku bil khairi war-ramyu bin nabri wa nahwihi min alatil harbi perlombaan dengan kuda atau melempar yang lomba lempar lomba memanah kayaknya romi ya asibaku bil khayli warami bin nabli wa nahwihi gitu. perlombaan dengan kuda dan dengan melempar panah dan misalnya dari alat alat perang mimma amaral amarallahu bi wa rasuluhu yang salah cetaknya berarti termasuk perkara yang Allah perintahkan dan perintahkan Rasulnya SAW mimma yu'inu la jihad fi sabilillah Iya, itu dari perkara-perkara yang membantu jihad bisa bila boleh diperlombakan. Wa qala aidan as-sabqu was-sura wa nuhuma. Iya, lomba dan gulat atau gulat adalah taatun, ada satu ketaatan tidak kusida bihi nusratul Islam jika diniatkan dengannya membela Islam. Wa ahli sabaqi ay al-iwadi alaih akhdun bil haq. Iya, dan kemudian mengambil sabak ya mengambil ganti mengambil hadiah bayaran darinya adalah akhdun bil haq pengambilan yang hak jadi dibolehkan adanya bayaran untuk jadikan hadiah wa yajuzul laibu bima qad yakunu fihi maslahah dan boleh bermain bermain-main dengan sesuatu yang ada maslahatnya bila motornya tidak ada motoratnya wa yukrahu la'ibuhu bi dan dimakruhkan permainan dengan urjuhah nanti dilihat anak belum lihat tadi wa qala syai wa ma alha wa syaghala amma amara Allah bihi fa huwa minhun anhu adapun main permainan yang akan melalaikan dan menyibukkan dari perintah-perintah Allah maka ini permainan yang dilarang wa illam yuhram yahrum jinsu, walaupun jenisnya tidak diharamkan kalbai wa tijarah seperti halnya apa namanya jual beli perdagangan kalau sesuatu yang melalaikannya permainan permainan tersebut melalaikan dari perintah Allah menyebutkan dari perintah Allah maka dilarang wa masairu ma yatalahabihil bihil battalun adapun semua permainan yang para bekal ini para pengangguran tidak punya pekerjaan bermain-main dengannya minan wailah wida berbagai macam permainan wasairi buru bil'aid semua jenis permainan apa namanya ya, permainan mimma la yusta'anu bihi bihaqqi hasra'i yang tidak ada yang tidak ada manfaatnya tidak bisa dibantu memperbantu eh, untuk hak syar'i fakuluhu haram semua permainan mereka adalah permainan yang haram intah. Wakali تعالى ulama bihadal bab, para ulama telah memperhatikan masalah bab ini wasamahu babal furusiyah maka sebutkan dalam kitab-kitab mereka dengan bab al furusiyah wasannafu fihi al musanafat masura. dan mereka menulis dengan tulisan-tulisan yang banyak dalam bab ini wal furusiyah tu arba'atu anwa' Babul furusiyah ada empat. Ahaduhu ahaduha rukubul hail. Iya, menunggangi kuda wal karru wal farru biha dan bagaimana maju mundur dengan menggunakan kuda. Wasani ar-ramyu bil qaus wal alatu musta'malah fi kulli zamanin bihasabihi. Melempar dengan busur melemparkan dengan busur atau dengan alat-alat yang digunakan lainnya yang tentunya sesuai dengan zaman waktu yang ada. Wasalih yang ketiga al-muta'anah birrimah. Ya, muta'anah yang saling menusuk dan saling bermain dengan rimah, tombak. Bermain tombak. Rabi' al-mudawarah bisuyuf ya, dengan pedang. Qala wa man istakmala an arba'ah bal siapa yang menyempurnakan empat jenis keahlian ini kuda dia tunggangi dengan ahli bisa menggunakan senjata-senjata peralatan-peralatan sekarang ini bisa menggunakan tombak dan pedang maka istak melaku Rusia ya maka sempurna keahlian dia di dalam berperang Wallahu alam Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih baca jamak mana salib. Sekarang kita baca mulhaq dengan jamak mana salim. Qala kada ulatu walidisman qad قد جعل كادرئات فيه ذا أيضا Demikian juga ulat, ulatu, ulati. Waladi isman qad ju'il dan juga masuk padanya jama mu'anas salim yang dijadikan isim. Bentuk kata jama mu'anas salim tapi dijadikan nama perempuan, nama orang atau nama kota. Kadri'atin. Fihi maka pada kalimat seperti ini isim seperti ini ada ayatan Kubir ya, juga menerima eh, tanda apa namanya irab irabnya jamak muannas salim qala asyara bi qawlihi kada ulat ila anna ulat bahasanya ulatu atau ulati tajri majra jam'il manasarim dia diperlakukan dilangsungkan padanya Iya, Rob jama' mana salim fi annaha tunsab bil kasrah yaitu dinasab dengan kasrah Walisat bi jami' mana salim dalam kalian dia bukan jama' mana salim bal hiya mulhaqatun bihi bahkan dia itu adalah mulhaq dengan jama' mana salim kenapa demikian kenapa ulat itu mulhaq kali li'annaha la mufrad min lafdiha karena dia tidak memiliki mufrad udah tidak ada mufradnya. syara bi qawlihi wal isman qad ju'il ila anna ma summiya bihi min hadzal jam'i wal wal mulaq bihi bahwasanya semua yang dinamakan ya semua nama yang diberi nama dengan jamak mana salim atau yang dengan mulhaq bin salim nahu adri'at yunsabu bil kasrah juga dinasab dengan kasrah kemakana kana qabla tasmiyah bihi sebagaimana dia sebelum menjadikan nama juga dinasab dengan kasrah misalnya tadi itu misalnya lebih gampang misalnya hmm, Hindat hindatun hindatin ya hindat ini jama kalau ada seorang perempuan namanya hindat maka di Arab seperti halnya jamaah muannas jaat hindatun itu hindatin marubi hindatin hindat yang sekarang menjadi nama orang Irobnya sama dengan Irob sebelum dia menjadi nama begitu maksudnya yunsu bil kasrah kama kana qabla tasmih bihi sebagaimana hindat ketika belum menjadi nama dia di nasab dengan kasrah demikian juga kalau ada nama orang perempuan diberi nama hindatun dia juga di nasab dengan kasrah sebagaimana dia sebelum menjadi nama wala yuhdaku minhu tanwin dan tidak dibuang tanwinnya nahu hadhihi adri'atun wa ra'aitu adri'atin wa marartu bi adri'atin hadha huwa al-madhhabus sahih qala wa fihi madhhabani akharan fihi dalam masalah fihi kembali dalam masalah apa? nama yang diambil dari Jama' Mu'anas Salim. Fi ini kembali nama kepada isim yang diambil dari Jama' Mu'anas Salim hak Mulhaq Jama' Sekali lagi, kalau ada seorang perempuan diberi nama dengan nama yang diambil dari salah satu kata Jama' Mu'anas Ada nama orang, perempuan namanya Muslimat. Beri maksudnya? muslimat untuk nama satu orang muslimat bagaimana i'rabnya ya i'rabnya ya kata beliau yang sahih yaitu i'rabnya ya sama persis dengan i'rab dia sebelum menjadi nama sebelum menjadi nama hadhihi muslimatun raaitu muslimatin wa maratu bi muslimatin yanasab kasrah tanpa dibuang tanwinnya ini yang sahih tapi di sana ada dua irab yang lain. Dua madhab yang lain. Ahaduhuma annahu yurfa'u bid dhammah wa yunsabu wa yujarru bil kasrah wa yuzalu minhu tanwin, tapi dibuang tanwinnya. Sama dengan madhab yang pertama tapi bedanya tidak pakai tanwin. Nahu hadi adri'atu wa ra'aitum adri'ati wa maratu bi adri'ati Jadi yang membedakan keadaan dia sedang jadi jama manasalim salim dengan sedang menjadi nama itu kalau dia sedang jama manasalim salim dia ada tanwinnya. Kalau sedang menjadi nama orang dia tidak ada tanwinnya. Hal di adriatu raitu bi adriati mawartu mawartu bi adriati. Wasan yang kedua ini irab yang ketiga berarti ini di rob dengan irab wair musarif di Arab yang Arab غير مصرف وثاني أنه يرفع بضمة وينصب ويجر بالفتحة ويهزق منه التنوين يعني di Arab yang Arab yang mana sari hadi adri'atu waraitu adri'ata wa marartu bi adri'ata ini tiga Arab dalam bab jamak muannas salim atau mulhak dengan jamak muannas salim kalau dijadikan nama bagi seseorang atau jadikan nama bagi satu tempat ada tiga irab ya kalau wa yurwa qawluhu tanawartuha min ajri'atin wa ahluha biasriba ada dariha nadarun ari asyahid tanawartuha min azri'atin azri'atin diriwayatkan dalam syair ini dengan dikasrah dan tanwin dikasih ta munawwanah kal madhabil awal itu seperti madhab yang pertama qala Wabikas riha bila tanwin kalimat habisani juga juga diriwayatkan oleh Syirri tanpa tanwin. tuha min azri'ati. Tanpa tanwin. Seperti mazhab yang kedua. Ala wabifat riha fathiha bila tanwin juga diriwetkan oleh ini dengan fathah tanpa tanwin kalimat habis salis. tuha min azri'ata. Dengan fathah tanpa tanwin. Itu kesimpulannya ya yang di irob dengan irab yang mana salim itu mulhaknya di antara mulhak yang mana salim adalah ulat dan di antara jamak irab dengan jamak mana salim antara di antara mulhak dengan jamak mana salim itu adalah kalau ada seorang perempuan seorang manusia atau tempat dinamai dengan nama jamak mana salim kalau ada seorang atau satu tempat dinamai dengan nama jama mana salim atau jadi dengan jama mana salim maka nama ada tiga i'rab. Ya ada tiga i'rab ya yang sahih i'rabnya ya itu adalah i'rab sebagaimana dia sebelum menjadi nama. I'rab dengan dhammah, dikasrah dengan kas, di nasab dengan kasrah dan di dijar dengan kasrah. Nah, Allah alam, 别管我了。